Wal fitru lil musafiri rukhsah. Wal fitru lil musafiri wa nahwihi rukhsatun. Tidak puasa bagi musafir atau yang semisalnya adalah rukhsah keringanan illa ayyakhshat talafa awid dha'fa anil qitali fa'azimatun Kecuali kalau khawatir meninggal atau lemah ketika berperang maka wajib tidak puasa. Wa man mata wa alaihi Barang siapa yang mati dalam keadaan hutang puasa. Soma anhu waliyuhu. Maka wali yang akan mempuasakannya. Walinya yang akan mempuasakannya. Wal kabiru al-ajizu alil adai wal qabai orang tua yang lemah tidak bisa puasa juga tidak mampu mengkodok yukafiru angkul yaumin bi'it'ami miskin dia cukup untuk membayar kafarat setiap hari dengan memberi makan satu orang miskin Taib barakofikum. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang al-muftirun wa ahkamuhum. Orang-orang yang tidak puasa dan hukum-hukum mereka. Al-muftirun fi Ramadan ala thalathati aqsam. Orang-orang yang tidak puasa pada bulan Ramadan bisa kita kelompokkan menjadi tiga. Yang tidak puasa pada bulan Ramadan bisa kita kelompokkan menjadi tiga kelompok. Kismun yajuzu lahul fitr wa saum. Kelompok yang pertama dibolehkan puasa dan tidak puasa. Seandainya puasa ya boleh, enggak puasa ya boleh. Kelompok yang kedua, kismun yajibu alaihil fitr. Ini kelompok yang kedua wajib untuk tidak puasa pada bulan Ramadan. Kalau puasa, tidak sah puasanya. Yang ketiga, kismun la yajuzu lahul fitr. Ini kelompok yang tidak boleh tidak puasa. Eh, harus puasa. Kalau tidak puasa, maka berdosa. Nah. Ini masing-masing dari tiga kelompok ini ada macam-macamnya. Kita bahas satu persatu. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang boleh puasa, boleh pula tidak puasa pada bulan Ramadan. Siapa saja mereka ini? Yang pertama ialah al-marid, orang yang sakit. Kalau kita sedang sakit pada bulan Ramadan, itu boleh puasa, boleh pula tidak. Puasa boleh, nggak puasa apa? Juga boleh. Tapi orang yang sakit ini ada tiga keadaan. Tergantung sakitnya seperti apa. Harus dirinci. Yang pertama, sakit ringan. Kalau puasa gak mempengaruhi penyakitnya. Karena cuma ringan. Maka orang yang sakit semacam ini tidak boleh tidak puasa. Harus puasa. Contohnya flu ringan. Ya. Dia bilang, saya sakit. Sakit apa? Flu ringan. Puasa. Hmm. Ya. Nah, nah. Oh, Wah, enak saja ngomong sakit flu ringan. Atau pusing ringan. Ya. Kenapa kamu sakit? Boleh gak ya? Gak puasa. Emangnya kamu sakit apa? Ya pusing ringan. Ya. Pusingnya datang dan pergi. Dikit-dikit. Ya. Masih bisa futsal. Masih bisa main. Ya. Nah. Kalaupun puasa ya gak membahayakan sakitnya. Puasa. Gak boleh gak puasa. Baik. Mau sakit apa? Ya gatal-gatal dikit. <laughs> ya. Ya puasa, enggak boleh nggak puasa. Nah, puasa tidak mempengaruhi penyakitnya, ya. Nah, kalau semua keluhan dibilang sakit, ya enggak ada yang puasa ya. Nah, manusia itu enggak ada yang sehatnya 100%. Ada saja organ tubuhnya itu yang sakit. Ya. Nah, yang kedua, dia mengalami penyakit. Jika puasa, sakitnya bisa bertambah berat atau sembuhnya tambah lama. Tapi kalau nekat puasa tidak sampai mati. Ya. Hanya memberatkan. Jadi kalau puasa sakitnya semakin bertambah berat, sembuhnya semakin lama. Tapi kalau nekat puasa nggak sampai mati insya Allah. Ya. Nah, maka orang yang sakit semacam ini lebih baik tidak puasa. Lebih baik tidak puasa. Yang ketiga, orang yang punya penyakit, jika puasa, sakitnya bisa semakin berat dan membahayakan bahkan bisa mengakibatkan kematian. Maka orang yang mengalami sakit seperti ini wajib tidak puasa. Haram baginya puasa. Nah, Jadi rinciannya harus diketahui ya. Nah, jangan asal kealasan dengan sakit kemudian buru-buru memutuskan tidak puasa. Ya tergolong yang mana? Yang pertama, yang kedua atau yang ketiga? Barakafikum. Adapun dalil secara umum orang yang benar-benar sakit boleh tidak puasa. Ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Wa man kana maridha Barang siapa yang sedang sakit awalnya safar atau sedang musafir, sedang safar. Faidatun min ayyamin ukhar. Maka boleh mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Ini kelompok yang pertama, boleh puasa, boleh tidak. Orang yang sedang sakit. Yang kedua ialah al-musafir. Orang yang sedang safar. Orang yang musafir puasa ya sah, Enggak puasa yo enggak apa-apa. Tapi lebih afdol mana? Orang yang musafir itu puasa atau tidak? Ini dirinci. Jadi pada asalnya orang yang sedang safar boleh puasa, boleh pula tidak. Tapi lebih afdol mana? Lebih baik mana? ketika musafir ya dia puasa atau tidak ini dirinci yang pertama jika dia berpuasa dia semakin payah dan tidak bisa berbuat apa-apa Tapi nggak sampai mati, ya. Dia berat, dia puasa semakin payah dan dia nggak bisa berbuat apa-apa. nggak bisa beraktivitas. Jadi dia musafir tapi dalam kondisi apa ini? <laughs> Nggak punya semangat apa-apa, ya. Duduk terus. Kalau seandainya puasa, loyo, ya semakin tidak berdaya, tapi gak sampai mati. Maka yang lebih afdol bagi orang itu tidak puasa. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Jabir radhiyallahu taalaan Kala beliau bercerita. karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berada di suatu perjalanan atau safar. Fara'a zihaman wa qad dhullila alaihi Ternyata beliau melihat ada orang-orang yang bergombol-gombol dan melihat ada seorang laki-laki yang dinaungi pakai apa namanya penaung ya supaya nggak kepanasan. Fakallah mahada Rasulullah bertanya, "Kenapa laki-laki ini Qalu so'im. Orang-orang pun menjawab, dia sedang puasa, wa Rasulullah. Sehingga loyo, kau, ya, na'am. Fakala, maka Rasulullah bersabda, laisa minal bir as-saum safar. Tidak termasuk kebaikan puasa ketika safar. Maksudnya bagi orang seperti dia tidak termasuk kebaikan puasa ketika safar. Karena safarnya membuat dia loyo, membuat repot orang lain, dia nggak bisa buat apa-apa. Nah, mending dia nggak usah puasa. Laisa minal bir asom fis safar. Tidak termasuk kebaikan puasa ketika safar. Nah, yang kedua, Orang ketika safar dalam keadaan puasa tidak berat sama sekali. Bisa beraktivitas, beraktivitas sebagaimana biasa. Dia mengahli puasa ya. Nah, mau safar jarak dekat, jarak sedang ataupun jarak jauh, dia puasa itu santai saja. Tidak berat sama sekali. Dan juga dia beraktivitas bagaimana biasa ketika safar itu. Maka bagi orang semacam ini lebih afdol, lebih baik untuk tetap puasa. Nah, apalagi kalau safarnya naik pesawat ya. Nah, jarak jauh tapi singkat, nggak lama-lama ya. Kemudian juga kondisinya nyaman, nggak loyo sama sekali, maka lebih baik tetap puasa. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Wa antasumu khairul lakum kalian puasa lebih baik bagi kalian. Nah, juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu Qala beliau bercerita. Kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fi yaumin harin. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar pada hari yang sangat panas cuacanya hatta ya dhu'ar rajulu yadahu ala ra'sihi min syiddatil har. Sampai saat itu seseorang meletakkan tangannya di atas kepalanya ya karena sangat panasnya cuaca. Ya. Sengatan sinar matahari itu sampai bikin kepalanya pusing ya panas soalnya. Jadi supaya sinarnya nggak langsung kena kepala, ditangkal pakai apa ini? Tangan. Nah, tangannya sampai ditarik di atas kepala mereka. Wa ma fina shaim. Di antara kami tidak ada yang puasa. Illa kana minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bani Rawahah. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ibnu Rawaha. Semuanya pada batalkan puasanya ya, kecuali dua. Nabi kita SAW dan Ibnu Rawaha. Kenapa beliau tidak ikut-ikutan membatalkan puasa? Nah, bagi beliau ringan ya. Enggak menyulitkan termasuk bagi Ibnu Rawaha. Sehingga bagi yang ketika safar enggak memberatkan, yang enggak mengurangi aktivitasnya, maka sebaiknya tetap apa? Puasa. Lebih afdol tetap puasa. Yang ketiga, orang yang safar ketika puasa membuat dia KO ya. Tahu KO ya? Ya, itu ya langsung loyo dan bahkan dia tidak mampu menahan diri bisa mengakibatkan kematian. Ya, nggak tahan dengan payah dan beratnya safar ditambah lagi dengan perut kosong ini bisa membahayakan dan bisa mengakibatkan kematian maka orang semacam ini Nah, wajib untuk tidak puasa. ham puasa. Ini juga terjadi kasus pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan oleh alimam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu taalaan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi ila Makkah. Bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah keluar pada saat tahun Fathu Mekah menuju ke Mekah. Fasaro, beliau berjalan jauh dari Madinah ke Mekah, jalan hatta balagho kira al-ghamim sampai tiba di tempat yang namanya kira il-ghamim wasaran nas thumma da'a biqadahin mimma'in Orang-orang juga dalam kondisi letih Maka beliau pun minta segelas air. Fa'afa'ahu hatta nadaran nasu ilahi. Beliau sengaja mengangkat gelasnya. Supaya orang-orang melihat apa yang akan dilakukan oleh beliau. Thumma syaribah. Kemudian beliau minum. Lihat oleh banyak orang. Kila lahu ba'da dzalik setelah beliau minum beliau dapat laporan Inna ba'dhan nasi qad shoma. Wa Rasulullah sebagian orang masih tetap ngotot puasa. Faqala, maka beliau bersabda, ulaikal usatu Ulaikal usatu. Mereka itu durhaka. Mereka itu durhaka. Kenapa beliau bersabda seperti itu? Karena kondisinya sangat lelah, capek dan membahayakan. Bayangkan dari Madinah ke Mekah. Ya, itu kalau naik bis bebas hambatan. 6 sampai 7 jam. 6 sampai 7 jam. Ini jalan kaki dalam kondisi cuaca yang sangat panas, kesang, ya, naam, lelah. Barakafikum. Ini kalau tetap puasa bisa membahayakan keselamatan, maka beliau putuskan untuk membatalkan puasa itu. Nah, jelas perjalanannya tidak sebagaimana ketika beliau sama Ibnu Ab Rawahah yang tidak puasa. Eh, yang tetap puasa, sementara yang lain tidak puasa. Itu perjalanan pada saat itu kan puanas ya, tapi masih ngatasi kalau begitu. Kalau yang ini beliau sampai memutuskan nggak puasa, betul-betul apa ini? Sangat berat kalau tetap puasa. Maka yang ngotot puasa ditegur oleh Rasulullah. Ulaikal usad, ulaikal usad. Mereka durhaka, mereka durhaka. Ini keadaan orang-orang yang ketika apa ini? Safar. Adapun dalil umum bolehnya musafir puasa ataupun tidak ialah dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 185 wa man kana marida aw ala safarin fa'iddatun ayamin min ayyamin ukhra maka barang siapa yang sakit atau safar, maka boleh mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Nah. Kemudian yang ketiga asy Kabir wal mar'atul ajuz. Laki-laki yang sudah tua bangka dan wanita yang sudah lemah tak berdaya karena tua. Dalam hal ini para ulama sepakat Pak Tua dan Bu Tua. Nah. Pak Tua dan Ibu Tua. Nah, sepakat bagi mereka yang sudah tidak mampu lagi untuk puasa. Jangankan puasa, jalan saja selangkah dua langkah roboh ya atau ngos-ngosan. Nah, ya, ini benar-benar tua sekali ya. Nah, Syekh itu sudah tua. Al-kabir kasih tambah tua lagi. Berarti umurnya itu sudah mungkin kepala 8 80-an ya, ke atas ya. Nah, dah nggak kuat untuk puasa. Ya, baik kakek-kakek maupun nenek-nenek. Nah, maka ulama sepakat mereka-mereka ini boleh tidak puasa dan tidak perlu mengkodok puasanya. Mau dikodok gimana? Tahun depan tambah tua orangnya. Ya. mau sekarang saja yang lebih mudah setahun tidak kuat puasa, Kok disuruh mengkodok tahun berikutnya? Ya, ya tambah nggak memungkinkan puasanya. Soalnya setahun lebih tua kalau tahun depan, ya kan? Sehingga tidak puasa dan tidak perlu mengkodok puasanya. Namun para ulama berbeda pendapat. Kalau begitu harus membayar fidya ataukah tidak? Kalau enggak puasa, tidak mengkodok puasanya, Sepakat. Tapi apakah dia harus membayar fidyah atau tidak? Ini para ulama berbeda pendapat. Coba ulama berpendapat membayar fidyah per hari satu orang miskin. Berarti kalau 29 hari Ramadannya 29 orang fakir miskin. Kalau Ramadannya 30 hari 30 orang fakir miskin. Nah. Adapun pendapat yang kedua ialah pendapat Imam Malik. Dia juga tidak membayar fidyah. Ya sudah. Puasa yang enggak mampu, mengkodok yang enggak mampu, Ya sudah bebas. Tidak pakai membayar fidyah. Ini pendapat Imam Malik. Adapun pendapat yang kuat dalam masalah ini ialah pendapat jumhur ulama. Mereka wajib untuk membayar fidyah. Memberi makan per hari seorang miskin. Hal ini berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala Surat Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak mampu untuk puasa karena lemah maka membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin. Baik. Kemudian yang keempat Al-maridu alladhi la yurja bur'uhu Orang yang sakit dan tidak bisa diharapkan sembuh sakitnya parah, nggak kuat puasa, dan penyakitnya ini diharap eh, tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Dan dokter memfonis ini tinggal tunggu matinya. Nggak tahu berapa bulan lagi mati atau berapa tahun lagi mati. Jelas dia itu lumpuh atau stroke misalkan ya Tidak kuat puasa dan penyakitnya sudah tidak bisa diharapkan sembuh. Ini para ulama sepakat orang ini tidak puasa dan tidak mengkodok puasanya. Nah, ah, para ulama sepakat orang ini apa ini? Boleh tidak puasa. Nah. Para ulama sepakat orang ini boleh tidak puasa. Namun para ulama berbeda pendapat. Jika dia tidak puasa, apa yang harus ia lakukan? Jadi sepakatnya itu boleh tidak puasa. Beda pendapatnya ialah apa yang harus ia lakukan kalau dia apa Tidak puasa. Ini ada lima pendapat kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, orang ini harus mengkodok puasanya dan membayar fidyah per hari satu orang miskin. Jadi mengkodok kalau ternyata sembuh. Kan enggak bisa diharapkan kesembuhannya. Tapi kan yang beri kesembuhan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sembuh. Ah, harus mengkodok puasanya dan memberi makan per hari seorang miskin atau dia. Ini pendapat Imam Malik, wa Syafi'i, Ahmad. Pendapat yang kedua, orang ini wajib mengkodok saja kalau ternyata sembuh, ya. Tidak pakai membayar fidyah. Ini pendapat Al-Imam Al-Auza'i wa Thawri wa Abu Hanifah. Pendapat yang ketiga, Orang ini hanya wajib membayar fidyah saja. Tidak pakai mengkodok puasanya. Karena sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Maka hukumnya sama. Seperti nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah tidak mampu puasa. Hanya memberi fidyah saja. Tidak pakai kodok. Ini pendapat Ibnu Abbas Ibn Umar dan dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, yang rajih ialah pendapat yang ketiga. Dia hukumnya sama seperti kakek-kakek atau nenek-nenek yang sudah tidak mampu lagi puasa. Hanya membayar fitiah saja. Kalau mengkodok, maka ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Dia sakit dan tidak bisa diharapkan apa ini? Kesembuhannya. Tinggal nunggu matinya. Ya, maka biasanya memang tambah lemah, tambah lemah dan kemudian meninggal. Ada pun pendapat-pendapat yang lain ini hampir mirip. Tapi Kemudian yang ke lima al Wanita hamil Yang keenam Al-murdi Wanita yang sedang menyusui anaknya Ini para ulama sepakat bahwa wanita hamil atau menyusui boleh untuk tidak puasa. Khususnya jika khawatir atas kesehatan janinnya atau anak yang disusuinya. Namun para ulama berbeda pendapat Apa yang harus dilakukan jika orang hamil atau menyusui tidak puasa? Ini ada yang berpendapat dia wajib untuk mengkodok dan membayar fidyah. Ada juga yang berpendapat dia wajib mengkodok saja. Ada juga yang berpendapat dia wajib membayar fidyah saja. Ada yang berpendapat kalau wanita hamil dia hanya mengkodok saja. Tapi kalau yang menyusui dia harus mengkodok dan membayar fidyah. Ada yang lebih ekstrim lagi. Ya sudah, nggak pakai kodok, nggak pakai fidyah. Nah, nah ijtihad masing-masing. Kalau yang terakhir itu pendapatnya Ibnu Hazm rahimahullah. Ya sudah, ibu-ibu yang hamil atau yang sedang menyusui anak nggak usah puasa, nggak usah dikodok, nggak usah fidyah, nggak ada dalilnya. Nah, Barakafikum. Yang lain mengatakan dia harus mengkodok Nggak pakai fidyah. Karena ibu hamil atau yang menyusui itu dianggap seperti orang yang sakit. Diaskan dengan apa ini? Orang yang sakit. Ada yang mengatakan, nggak usah dikodok, fidyah saja. Karena ibu hamil dan ibu yang menyusui itu nggak sakit, tapi lemah. Disamakan dengan apa ini? Kakek-kakek atau nenek-nenek yang sudah tua, yang nggak kuat puasa. Membayar fidyah saja. Nah, pun pendapat yang membuat mantap saya secara pribadi. Kalau antum semua silakan pilih yang mana. Ya. Ibu-ibu hamil atau yang menyusui. Nah, Ini disamakan seperti kakek-kakek atau nenek-nenek yang tidak mampu puasa. Cukup untuk membayar fidyah saja. Dan ini merupakan pendapat Ibn Abbas dan Ibnu Umar. Dan tidak ada sahabat yang lain yang menyelisi pendapat mereka berdua. Wallahu ta'ala bisawab. Ini masih kelompok yang pertama. Boleh puasa, boleh tidak. Kelompok yang kedua. Wajib untuk tidak puasa. dan wajib baginya untuk mengkodok di hari-hari yang lain. Siapa saja mereka ini? Hanya dua. Yang pertama ialah ibu-ibu atau wanita yang sedang haid. Dan yang kedua ialah ibu-ibu yang mengalami nifas. Ya. Kalau haid dan nifas, maka enggak boleh puasa. dan dikodok pada hari-hari yang lainnya. Ini tidak ada perselisian di kalangan para ulama. Mutafak alaihnya. Nah, apakah boleh wanita yang haid mengkonsumsi pil anti haid dikarenakan utangnya sudah banyak ya. Nah, jadi dia hutang puasa karena haidnya banyak belum sempat melunasi ya. Nah, nah supaya gak tambah hutangnya dia minum pil anti haid supaya bisa puasa di bulan Ramadan secara apa ini? Penuh. Al jawab, jika memang yang dikonsumsi itu obatnya halal dan dapat rekomendasi dari dokter obatnya aman, maka boleh. Tapi yang lebih afdol, ya normal saja. Tak usah pakai apa ini, minum pil anti head. Waktunya haid yang nggak usah puasa, ya hutang, tinggal di total hutangnya berapa, eh dilunasi begitu saja. Ya, nah. Kan ada yang hutangnya sampai ratusan hari. Nah, nah haidnya itu kadang 10 hari ya. Nah, dia sibuk nggak sempat melunasi hutang puasanya ya. Datang Ramadan ya, Sepuluh tambah sepuluh dua puluh hari. Terus begitu setiap tahun sampai utangnya 100. Tidak sempat lunasi. <laughs> Ya, nah, dia berpikir, ya, cari pil anti head saja lah. Untuk menghentikan apa ini? Hutang. Supaya tidak semakin banyak. ya. Nah, setelah itu baru. Bismillah. Dicicil pelan-pelan. Pembayaran hutang puasanya. Nah. Taib. Faidah. Nah, termasuk yang tidak boleh puasa, yaitu mereka-mereka kalau puasa bisa menyebabkan kematian. Ya, entah karena sakit atau karena safar, maka hukumnya wajib untuk tidak puasa. Adapun kelompok yang ketiga, itu orang-orang yang tidak boleh tidak puasa harus puasa ialah setiap muslim yang balik berakal sehat jasmani sehat rohani mukim tidak safar dan tidak mengalami haid atau nifas selain kelompok satu kelompok dua maka wajib untuk apa ini puasa tidak boleh kemudian tidak puasa. Muslim balik bakal sehat, sehat tidak sakit, mukim tidak safar dan bagi wanita suci dari haid dan nifas. Ini wajib puasa, tidak boleh tidak puasa. Ini permasalahan yang pertama. Permasalahannya kedua, tentang mengkodok puasa Ramadan. Nah, ini dirinci. Bagi orang yang sengaja tidak puasa tanpa ada udur syar'i, Apakah dia wajib mengkodoknya? Sengaja dia, nggak puasa. Yo sakit, yo safar, ya, yo head, haid. Sengaja tidak puasa. Apakah dia wajib mengkodok puasanya? Ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat orang ini wajib mengkodok puasanya. Baik punya udur ataupun tidak. Pendapat yang kedua, ini pendapat Ibnu Hazm. Dan ini juga dipilih oleh Alimah Rahmat rahmatullah. Orang yang tidak puasa dengan sengaja tanpa ada udur syar'i tidak ada kodok baginya. Ya. Tidak ada kodok baginya. Dia melakukan dosa besar. Hanya wajib baginya untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kodok itu bagi mereka-mereka yang ada udur. Kalau nggak ada udur, nggak ada kodok. Tapi dia berdosa. Sehingga wajib baginya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang kedua ini kuat. Barakofikum. Dan dipilih oleh para ulama mentaliti. Kalau orang itu dengan sengaja tidak puasa Ramadan, maka tidak mampu dibalas dengan mengkodoknya. Karena dia melakukan pelanggaran yang sangat besar dan dosanya besar. Hanya ada satu cara untuk bebas dari hukuman itu. Apa itu? Bertobat dengan taubatan nasuha. Adapun bagi yang ada udur, maka wajib baginya untuk mengkodok puasanya. Permasalahannya apakah harus segera dikodok atau boleh kapan dia sempat. Nah, pendapat yang terkuat dalam masalah ini orang yang punya hutang puasa sebaiknya segera melunasi hutang puasanya. Tapi seandainya tidak sempat, boleh dia menunda sampai sempat dan mampu. Nah, semakin cepat mengkodok puasanya, semakin baik. Bagaimana kalau sampai datang Ramadan berikutnya, dia belum sempat melunasi hutang puasanya? Apakah dia dihitung kodok saja, ataukah ada hukuman yang lain? Ini ada perselisihan. Ada yang mengatakan cukup mengkodok saja, ada yang mengatakan ditambah hukuman yakni membayar fidyah. Tapi yang roci, yang kuat, dia cukup mengkodok saja. Dan banyak-banyak beristighfar pada Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahan yang terakhir ialah orang yang mati dalam keadaan punya hutang puasa. Ada keluarga kita mati punya hutang puasa. Nah, bagaimana dengan keluarganya? Tapi ini ada tiga pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, walinya atau keluarganya tidak punya kewajiban untuk melunasi puasanya, baik hutang puasa nazar atau hutang puasa Ramadan. Ya, cukup membayar fidyah saja. Ya, ada ada ibu kita atau bapak kita misalkan ketika Ramadan sakit, nggak puasa, ya. Beberapa hari. Tapi setelah itu meninggal dunia. Sekarang hutang 10 hari. Menurut pendapat yang pertama, keluarganya itu anaknya ya atau orang tuanya ini tidak mempuasakannya ya tapi cukup memberi apa ini fidyah per hari satu orang miskin termasuk kalau ternyata punya hutang puasa nadar sebelum mati pernah penadar puasa tiga hari sebelum bisa memenuhi nadarnya mati nah, keluarganya tidak perlu mempuasakannya Cukup ya. Enam. nggak pakai membuasakan Membayar fidyah untuk yang puasa Ramadan saja. Kalau yang puasa Nada tidak perlu. Pendapat yang kedua harus dilunasi puasanya oleh keluarga. Baik utang puasa nadar maupun puasa Ramadan. Ya. Utang 10 hari ya anaknya yang puasa 10 hari ya. Nah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Taib oleh Imamul Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala an anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyu barang siapa yang puasa eh, yang mati dalam keadaan hutang puasa maka walinya yang harus mempuasakannya Taib. Pendapat yang ketiga. Dirinci. Kalau yang mati itu utang puasa nadar, maka dilunasi dengan puasa oleh keluarganya. Tapi kalau utang puasa Ramadan, maka cukup membayar fidyah saja. Tidak perlu di keluarganya untuk puasa. Ini pendapat Imam Ahmad, wa Ishaq, wa Laith, dan yang lain. Nah, pendapat yang ketiga ini pendapat yang kuat barakofikum. Kalau nazar dilunasi dengan puasa, tapi kalau utang puasa Ramadan cukup membayar fidyah saja. Keluarganya nggak perlu untuk berpuasa. Dalilnya mamata wa alisiyam sama anhu waliyu. Ini puasa nazar. Ya. Kalau puasa Ramadan tidak. Hal ini berdasarkan hadis yang lain riwayat Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Ibnu Abbas ia berkata jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqal datanglah seorang laki-laki menemui nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya ya rasulullah inna ummi matat wa alaiha saumu sahrin wa fi riwayatin saumu nadar wa ya rasulullah sesungguhnya ibuku telah tiada dalam keadaan hutang puasa selama sebulan yang puasa nadar. Fakadhihi anha, apakah aku harus melunasi nadar puasanya? Kala na'am. Beliau menjawab, iya. Fadainu wahi ahaqqu ayukba. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Nah, jadi kalau utang puasanya nadar, dilunasi dengan puasa. Kalau utang puasa Ramadan, cukup dibayar apa ini? Fitiah saja. Tidak perlu kita puasakan. Nah, ini pendapat yang kuat. Barakufikum. Atau kalau ingin pendapat yang kedua, ya sudah. Baik puasa nadar atau puasa Ramadan, kita tetap mempuasakannya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini pembahasan yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Insyaallah pembahasan berikutnya tentang puasa sunnah dan iktikaf akan kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya ba'dal maghrib insyaallah taala. Yassarahu umarana subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu